Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang majsilah zughra atau yang dikenal dengan mad as-silah al-qasirah. Apa yang dimaksud dengan mad silah sugra atau mad silah qasirah? Dijelaskan di metode Asy-Syafi'i di halaman yang ke-61 mad silah sugra itu apabila ada huruf ha zomir domir artinya adalah kata ganti. Huruf ha domir berharokat kasra atau berharokat domma. Dengan ketentuan yang pertama, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Yang kedua, setelahnya tidak bertemu dengan hamzah dan dia dibaca dengan panjang dua harokat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah di ayat kursi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh له ما في السماوات وما في الأرض Perhatikan lafaz lahu ma. Lahu dibaca dengan dua harokat. Lahu ma. Lahu ma. Ya. Tidak dibaca lahuma, tapi lahuma. Inilah Matsila surah atau matsila qasirah. Dan di Al-Quran, matsila ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu, hendaknya diperhatikan oleh kita semua ketika kita membaca Al-Quranul Karim agar tidak salah dalam membacanya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وبارك وسلم